kitab Al-Wajiz <clears throat> kita melanjutkan kepada pembahasan yaitu wujubu siyami syahri Ramadan bi ru'yatil hilal ya, wajibnya melihat e, bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Karena ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan bahwasannya ya melihat hilal atau <clears throat> menentukan bahwasannya Eh, bulan Ramadan masuk atau tidaknya itu adalah dengan cara apa? Itu dengan cara melihat kepada hilal. Dan juga sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya bahwa eh, hanya sebatas menggunakan yaitu <coughs> eh, apa yang disebut dengan hisab maka itu adalah perkara yang sama sekali ia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula diamalkan oleh <clears throat> para sahabat, ya tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiut tabiin. Ya, bahkan para ulama tegas menyatakan bahwasannya ya akhi, ya hanya sebatas i'timad, sebatas mengatakan apa, <clears throat> eh, sebatas bersandar kepada yang namanya hisab itu adalah merupakan ya kesesatan dalam agama demikian pula ya, perbuatan bid'ah yang tidak diridhoi oleh syariat ini Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata mengenai <clears throat> ya, orang yang sebatas berpegang kepada hisab saja. Beliau berkata wal mu'tamid al hisabi fil hilal kama annahu dhalun fi syariah mubtadi'un مبتدئ din fahuwa mukhti'un مخطئ wa العقل وعلم hisab kata beliau orang yang hanya sebatas bersandar kepada hisab jadi dalam menentukan hilal sebagaimana ia telah sesat dalam syariat dia pun juga telah berbuat bid'ah dalam agama selain itu ia pun salah secara akal bahkan juga salah kata beliau dalam ilmu hisab. Fa'inal ulama bil hay'ah ya'rifuna anna ru'yah la bi amrin hisabi. Ya karena kata kata beliau karena para ulama yang betul-betul ya mempunyai ilmu tentang ru'yah mereka mengatakan bahwa ru'yah melihat hilal itu tidak bisa ditentukan dengan hisab وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا Akan tetapi kata beliau, ya ilmu hisab itu hanya sebatas menghitung ya berapa ber, berapa derajat antara hilal dengan matahari ya ketika terbenam matahari. nah ar-ru'yah laisat mabutatan bidarajat mahdudah Akan tetapi kata beliau melihat hilal tidak bisa dibatasi dengan derajat tertentu. فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلالih. Karena ia melihat hilal itu kata beliau berbeda sesuai dengan ketajaman pandangan atau lemahnya. Demikian pula wartifa'il makan alladhi yatara'a fihi hilal wa ya juga berbeda <clears throat> sesuai dengan tinggi tempat ya untuk melihat hilal dan rendahnya wa bi ikhtilafi safail jawi wa kadarihi demikian pula berbeda sesuai dengan ben, ya e, bersih tidak ya, dari awan atau ya kotornya waqad yarahu ba'dun nas li thaman darajat wa akhar la yarahu li sintai asyara darajat itu kadang kata beliau sebagian orang tidak bisa melihat hilal dengan 8 derajat Bahkan ada juga yang 12 derajat tidak bisa terlihat kata beliau. Maka di sini beliau tegas menyatakan bahwa ya orang yang sebatas iktimat kepada hisab saja ya selain dia sesat dalam syariat maka ia pun berbuat bid'ah dalam agama bahkan secara akal saja salah bahkan kata beliau salah pula secara ilmu hisab akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. <clears throat> Kemudian kita uh, masuk kepada pembahasan bima yathbutu syahru. Ya dengan apa bulan itu kita bisa menetapkan bulan Ramadan. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Ya kita menetapkan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal walaupun dengan satu saksi yang adil ya walaupun dengan satu saksi yang adil maka itu bisa diputuskan masuknya Ramadan atau ikmalu iddati sya'ban 30 yauma atau yang menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Adapun ya dalil bahwa satu saksi sudah cukup maka berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ia berkata tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasu bisiyami ya orang-orang berusaha melihat hilal maka aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal maka beliau pun berpuasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa perhatikan ikhwatul Islam ya. Ketika Ibnu Umar melihat hilal, beliau tidak langsung mengumumkan. Ya, tapi beliau kabarkan dulu kepada Rasulullah sebagai pemerintah waktu itu penguasa. Ya, baru kemudian Rasulullah yang memutuskan ya apakah puasa atau tidak. Karena sesungguhnya ya akhi, ya tidak halal dan tidak boleh orang yang melihat hilal kemudian setelah dia melihat langsung didengung-dengungkan kepada manusia bahwa saya melihat hilal, saya melihat hilal Ya harus dia dan wajib dia <clears throat> untuk melaporkan dulu kepada penguasa. Nanti kita akan bahas bagaimana kalau ternyata ya dia melihat hilal kemudian ditolak oleh penguasa. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتم عدة شعب شعبان ثلاثين يوما Ini kalau ternyata hilal tidak terlihat. Ya. Apabila ternyata <clears throat> hilal tidak terlihat karena adanya apa namanya awan yang mendung atau yang lainnya maka hendaklah mereka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lalu. Ya kata Rasulullah fa in gumma alaikum apabila ya terjadi awan fa akmilul <clears throat> ya sya'ban salasin fa in ghumi alaikum syahr fa'uddu salasin ya apabila bulan itu tidak terlihat atau hilal itu tidak terlihat karena adanya e, sesuatu yang menghalanginya maka kata Rasulullah hendaklah sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari Adapun ya akhi ini untuk menetapkan masuknya bulan maka ini cukup dengan satu saksi Adapun untuk menetapkan ya Idul Fitri maka itu harus dengan dua saksi. Makanya para ulama bersepakat, para fuqaha semua bersepakat dan berijma. Ittafaqal fuqaha ala annahu la yakfi fi ithbati hilal syawal syahida, syahida syahadatu adlin wa wahidin. Wa innama la yuqbalu fihi illa syahadatu adlaini. Ya. Para fukoha bersepakat bahwasanya tidak cukup menetapkan hilal syawal dengan persaksian satu orang saja. Akan tetapi ya harus dengan dua orang yang adil. Ya. <clears throat> Abdurrahman dan dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab annahu khataba fil yaum alladhi syakka fihi faqala ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا Ya. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab bahwa ia pernah berkhutbah di hari yang diragukan di situ. Ya. Maka ia berkata, ketahuilah, ini aku pernah duduk di majelis para sahabat Rasulullah dan aku bertanya kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal dan berhajilah pula dengan melihat hilal. Apabila ternyata mendung, maka sempurnakan 30 hari. Dan apabila telah bersaksi dua saksi muslim, maka berpuasalah dan berbukalah. Juga dari dari ya Al Harith bin Hatib, ya gubernur Mekah, ia berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" an nunsika lirru'yah fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima ya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kami agar kami tidak berhaji ya kecuali dengan ru'yah ya kalau kami tidak melihatnya maka apabila ada dua saksi yang adil kami pun kemudian berhaji ya beribadah nasakna ya ini <clears throat> ya nusuk di sini maksudnya sembelihan sembelihan di sini yaitu berhaji ya atau mempunyai makna juga nusuk di sini itu ibadah artinya yaitu bulan Ramadan maka kami pun ya ya <clears throat> berpuasa atau berhaji dengan syahadah apa namanya itu persaksian keduanya Perhatikan ya akhi perkataan dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab tadi. Ini ya, seakan-akan ada sedikit perselisihan dengan ya hadis Ibnu Umar. Ya karena ya Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab berkata apabila dua orang saksi muslim bers, ya bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah. Sementara hadis Ibnu Umar ketika mereka manusia mencari melihat-lihat hilal ya untuk masuknya bulan Ramadan ya kemudian Ibnu Umar melihat sendirian kemudian diterima oleh Rasulullah. Sementara dalam hadis di sini dua orang. Ya. Maka para ulama <clears throat> ya menjama antara dua hadis itu seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi fa illam narahu wa syahida syahida adlin yanasakna bi syahadatihima fi hadithil haris yadullani bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyami wal iftar ya, dalam hadis tersebut menunjukkan secara mafhumnya ya tidak boleh ya e, sebatas persaksian satu orang dalam berpuasa dan berbuka Fakharaja siyamu bidalil. Namun untuk masuknya puasa ternyata ada telah ada dalil dari hadis Ibnu Umar bolehnya ia persaksian satu orang. Wabakiyal iftar. Adapun untuk ia keluarnya Ramadan ia tetap tidak ada dalil kecuali dalil-dalil hadis tadi ya haitsula dalila ala jawazihi bisyahadati wahidin karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya ya <clears throat> menetapkan dengan satu persaksian saja untuk keluarnya Ramadan. Ini menunjukkan ya akhi, ya bahwa untuk keluarnya bulan Ramadan atau hilal Syawal itu harus dengan dua saksi. Ya, itu harus dengan dua dua saksi. Ikhwatal Islam ya a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian apabila ada orang yang melihat hilal sendirian, lalu ketika ia laporkan kepada kepada ya kodi atau pemerintah penguasa tidak diterima, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat menjadi tiga. Pendapat yang pertama bahwa ia hendaklah berpuasa ya dan berbuka sendirian secara rahasia dan tidak boleh ia mengumumkannya kepada manusia karena itu provokator ya provokasi dan ini pendapat Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad dan ini pendapat Imam Mazhab daripada Ibnu Hazm ya berdasarkan firman Allah faman syahida minkum syahra falyasumhu ya barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan maka hendaklah ia berpuasa dan orang ini sudah menyaksikan ya maka hendaklah dia berpuasa sendirian tapi rahasia, jangan bilang-bilang ke orang. Ya. Adapun kalau dia bilang-bilang ke orang, maka para ulama semua bersepakat ijma bahwa itu al-haram. Karena ia telah memecah belah di barisan kaum muslimin. <clears throat> pendapat yang kedua dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik dan juga yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa ia tetap berpuasa sendirian, tapi untuk beridul fitri, ya maka dia harus bersama manusia. Pendapat yang ketiga, yaitu tidak boleh ia berpuasa sendirian, tidak juga ber, ia beridul fitri sendirian. Akan tetapi dia hendaknya berpuasa bersama manusia dan beridul fitri pun bersama manusia. Ya. <clears throat> Dan ini yang dipilih oleh Imam oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga di, oleh Ibn Qayyim ya dan banyak ulama muhakkikin dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal ini yang ditunjukkan oleh hadis sumu yauma tasumun ya as sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha yauma tudhahun Berpuasa itu pada hari kamu semua berpuasa. Berbuka puasa, ada beridul fitri pada hari semua kalian beridul fitri. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. <clears throat> ya. Yeah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ya ketika membawakan hadis ini dalam jami'nya beliau berkata waqila anna ma'nahu as-saum wal fitr yakunu ma'al jama'ah Ya disebutkan mengenai penafsiran hadis ini bahwa maksudnya yaitu puasa dan berbuka Idul fitri itu harus bersama ya jamaah kaum muslimin ya tidak boleh sendirian juga kata Syekhul Islam ya disebut bulan dalam bahasa Arab itu syahr disebut syahr itu ya dari kata-kata ishtahar yaitu sesuatu yang apa namanya ya terkenal maka disebutlah dia itu syahr maka ikhwatul Islam itulah ya pendapat yang saya condong kepadanya <clears throat> bahwasannya kita berpuasa demikian pula berbuka itu harus ya, bersama kebanyakan manusia dan tentunya ya akhi ya bersama kebanyakan manusia ini tentunya tidak ditetapkan kecuali oleh pemimpin kaum muslimin Allahu alam Ikhwatul Islam. Apabila ternyata di satu negeri ya terlihat hilal, apakah semua negeri wajib untuk melihat untuk mengikuti negeri itu? Khilaf para ulama. Ya mazhab Hanafiyah, demikian pula Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan yang masyhur dari Hanabilah berpendapat apabila di suatu negeri terlihat hilal, maka seluruh negeri wajib mengikuti ia berpuasa, ya tanpa melihat perselisihan atau perbedaan matla. Mereka berdalil ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Ya. Dan juga kata mereka ini lebih mendekati kepada persatuan kaum muslimin. Pendapat yang kedua bahwa setiap negara punya hilal tersendiri-sendiri. Ini berdasarkan <clears throat> hadis Ibnu Abbas ya Quraib Maula Ibn Abbas ia berkata tu Syam wastahalla alayya hilal Ramadan Aku datang ke kota ke negeri Syam dan ternyata di sana sudah masuk hilal Ramadan wa ana bisyam dan aku ya sedang berada di Syam. Faraainal hilala lailatal jumu'ah. Maka kami pun melihat hilal di malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian di akhir bulan saya datang ke kota Madinah. Fasaalani Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada saya, "Ya summa dzakarul hilal faqal, mata ra'aitumul hilal?" Kata Ibnu Abbas, kapan kalian melihat hilal di sini di Madinah? Ya kultu ru'ainahu laylatal jumu'ah. Kami melihatnya di malam Jumat. Ya. Kata Ibnu Abbas, anta ru'aitahu laylatal jumu'ah? Engkau melihatnya di malam Jumat? Ya. Iya, waru'ahun nas dan orang-orang juga melihat kok. Ya wasamu wasama Muawiyah Demikian pula mereka berpuasa dan ber, ya, Muawiyah pun ber, berpuasa maksudnya di di Syam ya. Faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Ya. Akan tetapi kami ya, yaitu ya, yang ada di kota Madinah melihatnya di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmil 30 aw narah dan kami terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal. Fakultu, lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Kenapa kamu tidak mencukupkan saja dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Maka Rasul, maka Ibnu Abbas berkata, "La, tidak. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata beliau, ya, jadi di sini terjadi perbedaan <clears throat> ru'yatul hilal di Syam dengan di kota Madinah. Ya. Kemudian ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah yang Muawiyah saja?" Maka beliau berkata, "Tidak. Akan tetapi ya demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Juga berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, hendaklah ia berpuasa. Allah mengatakan, barang siapa yang menyaksikan. Maka apabila di suatu negara belum terlihat hilal dan di negara lain ternyata sudah terlihat hilal, maka kewajiban masing-masing adalah beramal sesuai dengan apa yang ia lihat. Kalau ia tidak melihat, maka tidak wajib puasa. Ya, kalau di negara yang satunya lagi tetangganya misalnya sudah melihat, maka kewajiban mereka adalah berpuasa. Annas taba'un taba'un li imamihim tentunya manusia yang mengikuti pemimpin mereka masing-masing. Ya. Pendapat yang ketiga annahu yajibu saum al bilad allati la, allati la takhtalifu matali'uha. Bahwa wajib puasa itu ke negara-negara yang matlaknya satu karena ya barangkali itu di <clears throat> apa ditentukan dengan garis lintang kalau misalnya garisnya sama gitu maka bisa bisa jadi ya matlaknya sama juga dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang jelas ya akhi bahwa perbedaan matla itu pasti terjadi ya dan waktu itu terkadang bisa jadi sama dengan ya persamaan adanya garis lintang ya kalau kita sholat saja misalnya kalau yang itu setiap harinya kita ini sholat ya berbeda waktu itu yang setiap harinya berbeda waktu ya apalagi yang setiap bulan apalagi setiap tahun ya. Makanya kalau misalnya jam 6 di Indonesia ya sudah berpuas sudah sholat maghrib, maka ya dengan kesepakatan para ulama di Saudi tidak wajib sholat maghrib di sana. Itu yang setiap hari. Bagaimana setiap bulan, bagaimana setiap tahun. Allahu a'lam. Yang jelas ya akhi, <clears throat> memang para ulama seperti Syekh Albani di zaman ini dan demikian pula Syekh bin Baz ya merajihkan Eh, wahdatul matali tapi ketika ditanya tentang keadaan di zaman ini sebagaimana telah saya sebutkan di zaman eh, di, di di apa? Ya, pertemuan kemarin bahwa ya kewajiban mereka yaitu setiap penduduk atau setiap kaum muslimin ya yaitu mengikuti di negara masing-masing karena itu ya akhir lebih mendekati kepada persatuan kaum muslimin sebab sulit sekali untuk dipersatukan makanya kata Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah ila an tattahida dual al-islamiyah ya sampai negara-negara Islam itu bersatu padu maka kata beliau saya melihat lebih baik kaum muslimin ya mereka beridul fitri dan berpuasa bersama negaranya masing-masing. Karena itu ya akhi, ya lebih apa mendekati kepada persatuan. Jadi ya semua penukilan-penukilan ini menunjukkan bahwa <clears throat> yang menentukan hilal itu sama sekali ya akhi bukan apa namanya organisasi tertentu apapun ya pribadi tertentu, yayasan tertentu tidak sama sekali. Akan tetapi itu semua diserahkan kepada pemerintahan kalau mereka berbuat curang, mereka yang menanggung dosa. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka akan sholat yang mengimami kamu. Kalau mereka benar, mereka dapat pahala, kamu dapat pahala. Kalau mereka salah, mereka dapat dosa, kamu dapat pahala. Ya. Yeah. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم على من يجب atas واجب يا ya puasa Ramadan itu atas siapa أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس Ya, para ulama bersepakat bahwa puasa itu wajib atas orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Apa saja ya akhi syaratnya? Yang pertama, muslim ya. Adapun orang kafir maka jelas tidak wajib berpuasa. ya. Artinya bukan tidak wajib di sini artinya tidak terkena kewajiban, tapi tidak kita tidak wajibkan mereka. Akan tetapi mereka tetap terkena kewajiban dan mereka akan diadab oleh Allah pada hari kiamat akibat karena mereka tidak ya, berpuasa sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat al muddathir ayat 42 47. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ya yeah. ketika ditanya apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka sakar mereka menjawab kami dahulu tidak sholat kami dahulu tidak memberikan makan kepada fakir miskin kami dahulu mencemooh bersama orang-orang yang mencemooh kami dahulu yang mendustakan hari kiamat sehingga datanglah kepada kami kematian Ya di sini orang ya yang ditanya ini jelas orang kafir karena ia mendustakan ya hari kiamat. Ya, kemudian ditanya, "Kenapa kamu tidak masuk ke dalam neraka sakar?" Mereka menjawab, "Kami tidak sholat." Padahal orang kafir tidak di, tidak kita wajibkan, kita ya suruh untuk sholat, tapi tetap mereka akan diadab akibat karena tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya. Syarat yang kedua ya akhi, ya yaitu berakal Ini berdasarkan hadis Rufi al qalam an salasah. Ya berakal dan balik. Ini berdasarkan hadis Rufi al qalam an salasah. Anil majnuni hatta yafiqa. Wa anin naim hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Diangkat pena dari tiga orang, dari orang gila ya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia ia balik. Di sini ya orang gila kenapa? Kenapa? Karena dia kehilangan akal. Orang tidur ya kenapa? Karena ia pun kehilangan akal dan anak kecil kenapa karena ia belum balik maka dari itu ya akhi ya bahwa <clears throat> ya orang yang wajib puasa adalah orang yang berakal yang kemudian balik kapan disebut balik ya sebagian ulama menyebutkan ada beberapa tanda balik yang pertama ya tumbuhnya bulu kemaluan yang kedua yaitu mimpi ihtilam dan sebagian mengatakan atau 15 ya sampai usia 15 tahun namun usia 15 tahun ini ya terkadang berbeda-beda ada yang 13 tahun terutama wanita ya haid ya terkadang 13 tahun sudah haid ya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya kemudian ya akhi yang keberapa ya yang keempat yaitu sahih, sehat atau mampu dia berpuasa. Ya. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa nanti kita akan bahas <clears throat> seperti wanita yang hamil atau menyusui atau ya orang tua yang sudah renta atau orang yang sakit. Ya. Maka apabila hamil dan orang yang menyusui dan orang yang sudah tua renta yang sudah tidak mampu lagi bagaimana apakah dia wajib qadha atau apa itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Kemudian syarat yang kelima yaitu mukim tidak safar. Ya adapun kalau safar maka Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhar." Siapa yang sakit atau dia bersafar, maka silahkan ia mengganti dengan hari yang lainnya alias mengqadha. Ya. Kemudian ya, Syekh Utsaimin menyebutkan yang keenam yaitu khalian minal mawani' demikian ya lafaznya. Kalau di sini dikatakan ya wanita harus bersih dari haid dan nifas. Karena apa haid? Ya, haid dan nifas itu adalah salah satu penghalang daripada wajibnya puasa. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ya harus kosong dari penghalang-penghalang puasa. Maka wanita yang sedang haid misalnya maka dia ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum tidak boleh berpuasa. Demikian pula orang wanita yang sedang nifas karena itu adalah halangan-halangan yang ya wajibnya berpuasa. Allahu a'lam. Segera cukup dulu pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz. Selanjutnya kembali seperti biasa kita menyimak untuk selanjutnya sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya dipersilakan menghubungi 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 021 7073 6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau menanyakan tentang kalau Idul Fitri bersama pemerintah setempat. Nah, kalau ini Ustaz Idul Adha apakah berdasarkan wukuf di Arafah apa ikut pemerintah juga itu aja. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama di zaman ini berbeda pendapat menjadi dua. Ya, sebagian mengatakan tetap ikut jadi Arafah berdasarkan hadis al-hajju arafah, haji itu arafah. Berarti itu menunjukkan ya <clears throat> kita harus mengikuti ya arafah dan tempat haji itu adanya di sana. Ya. Demikian pula ya mereka berdalil dengan hadis-hadis ya anjuran untuk berpuasa pada hari pada hari Arafah. Sehingga mereka mengatakan bahwasannya ya bahwa menentukan hilal itu bukan hanya sebatas waktu tapi juga tempatnya. Sebagian ulama di zaman ini ya seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya menyatakan tetap ikut pemerintah masing-masing. Mereka berdalil bahwa ya di dalam menentukan hilal atau Zulhijjah itu tetap di ya ditetapkan dengan hilal ya di dalam menentukan bulan Dzulhijjah pun tetap ya ditentukan dengan hilal. Selama itu ditentukan dengan hilal, maka sudah kita bahas bahwa yang namanya hilal itu pasti akan berbeda-beda dari satu negeri dengan negeri yang lainnya. maka tentunya pada waktu itu mengikuti ya hilal masing-masing. Ya tidak ada perbedaan antara ini dan itu. Yang kedua juga tujuannya adalah dalam rangka mempersatukan kaum muslimin. Ya, yaitu mereka hendaklah mengikuti pemerintah masing-masing dalam menentukan puasa dan yang lainnya. <clears throat> ya. Maka dari itulah e, mereka berpendapat bahwa di dalam masalah haji pun kita berusaha untuk ya mengikuti apa? yaitu keputusan hakim Madinah masing-masing. Dan saya ingat ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya tentang masalah kalau di suatu di kota Madinah ya mereka beridul adha eh, apa namanya <clears throat> berbeda dengan ru'yahnya yang ada di kota Mekah itu dalam Majmu Fatawa di jilid 25 halaman 202 sampai 208 beliau berkata Wasuila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an ahli Madinah ya ra'a ba'dhum hilal dzulhijjah wa lam yathbut 'inda hakimil Madinah fahal lahum an yasumu al yawm alladhi fi adh dhahir at-tasi wa in kana fil batin al-ashir ya ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ahli Madinah yang sebagian mereka melihat hilal dzulhijjah namun ia tidak ditetapkan oleh ya, pemerintah kota Madinah. Fahallahum an yasumul yawm alladhi fil zahir at-tasi' Apakah mereka boleh berpuasa di hari yang sebetulnya itu hari ke-9 tapi secara batin itu hari ke-10? Fa'ajaba na'am, ya. Yasumun at-tasi' fil zahir al-ma'ruf indal jama'ah. Hendaklah ia berpuasa ya di hari ke-9 yang tampak ya dan ma'ruf di sisi di, apa di <clears throat> di sisi jamaah kaum muslimin. Wa in kana fi nafsir amri yakunu ashiran walaupun bisa jadi itu tanggal 10 walau qudira thubutu tilka ru'yah. Ya walaupun di, di apa dikatakan ditaksirkan bahwa ru'yah itu ternyata benar. Kemudian beliau berhujjah. Saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhakum yawma tudahun. Yep, ya, puasa kamu pada hari kamu berpuasa, beridul idul fitri kamu pada hari kamu beridul fitri, dan beridul adha adalah pada hari kalian semua beridul adha. Demikian pula hadis ya Aisyah radhiyallahu anha al-fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhahin nas. Id beridul fitri pada hari manusia semua beridul fitri dan beridul adha pun pada hari semua manusia beridul adha. Wa ala al amal inda aimatil muslimin kullihim dan inilah yang diamalkan oleh pemimpin apa imam-imam kaum muslimin semuanya ya nah, ini Allah alam yang saya contohnya karena juga mereka berdalil bahwa ya masalah puasa demikian pula <clears throat> yaitu berjihad dan yang lainnya harus mengikuti pemimpin kaum muslimin ya sebagaimana dikatakan Al, Al Hasan Al Basri bahwa ya pemimpin itu dia mempunyai lima tugas untuk kaum muslimin diantaranya apa menentukan Idul Fitri, demikian pula Idul Adha, demikian pula berjihad, menegakkan hudud, demikian pula menegakkan sholat Jumat. Ya Allah alam yang saya condong kepadanya lebih baik kita tetap ikut ya pemerintah masing-masing dalam hal ini. Nah. Taip. Selanjutnya masih dari penelpon kita angkat di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya dari buatnya di Bekasi. Silakan. Uh, ini saya mau menanyakan Ustadz, uh, eh, kalau di kalender itu kan sudah ditentukan ininya apa uh, Idul Fitrinya dan satu Sawalnya kayaknya sudah ditentukan. Yeah. Terus kalau pemerintah kan melihatnya ketika mau masuk satu Sawal e, baru dilihat. Iya. Terus kok selalu di penanggalan tidak pernah berubah sama pemerintah itu yang menentukan. Itu bagaimana Ustadz kalau kayak begitu? Nggak pernah berubah selama lamanya ini. Iya, iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya pertama bahwa jelas ya beritimat hanya kepada hisap saja adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, ya bahwa e, kewajiban kita adalah melihat dari sisi yaitu ya kita karena masalah yang berhubungan dengan masalah <clears throat> beridul fitri dan idul adha itu adalah merupakan syiar Islam yang besar dan syiar Islam yang besar itu ya sangat dianjurkan kaum muslimin bersatu padu di atasnya maka pada waktu itu lebih baik kita tetap ikut ikut pemerintah karena mereka juga alhamdulillah masih ia melaksanakan yaitu ru'yah walaupun terjadi taksir di situ ya barangkali ada kecurangan atau yang lainnya uh, Syekhul Islam pernah ditanya tentang masalah ini kata beliau fa in qila qad yakunu al-imam alladhi fuwidha ilaihi isbatul hilal muqassiran liraddihi syahadat al-udul إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى ya apabila dikatakan bisa jadi ya, pemimpin yang diserahkan padanya untuk menetapkan hilal ternyata berbuat curang. Ya kenapa? Karena ia menolak persaksian adil atau karena ia tidak mau mencari ya keadilan orang-orang yang <clears throat> yang melihatnya atau ia menolak persaksian karena adanya permusuhan atau sebab-sebab lain yang tidak syariat atau karena ia lebih ya memegang pendapat ahli bintang yang mengklaim bahwa ia tidak melihat. Kila kata beliau maka dijawab Ma yathbutu minal hukmi la yakhtaliful halu fihi bainal ladhi yu'tamu bihi fi ru'yatil hilal mujtahidan musiban kana aw mukhti'an aw mufriqan mufarritan فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه Ya, apa yang telah sabit dari hukum itu tidak berbeda keadaannya antara yang diikuti ya dalam masalah ru'yal hilal baik dia mujtahid yang benar atau mujtahid yang salah atau yang yang melecehkan fa innahu idza lam yadhhar al hilal karena apabila tidak tampak hilal wa yashtahir dan tidak masyhur bihaitsu yataharrun nasu fih di mana orang-orang berusaha mencari padanya. Kemudian beliau berdalil. Waqad thabata fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil a'immah dan telah sabit bahwa ya dalam as-sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai imam-imam yusalluna lakum fa in asabu la, fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim mereka salat untuk kamu jika mereka benar kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika mereka salah, kalian dapat ya apa kalian dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Fakhata'uhu wa tafriduhu alaih. Maka kesalahan-kesalahan ya pemimpin itu dia yang akan menanggungnya. La alal muslimin, bukan kepada kaum muslimin yang mereka itu tidak yang melakukan kecurangan, tidak pula mereka berbuat salah. Jadi artinya ya kewajiban rakyat itu, itu ikut pemimpin saja. Kalau ternyata pemimpinnya yang salah ya, ya mereka yang menanggung dosanya. Sebagaimana halnya ya dikiaskan kepada sholat. Ya kalau mereka salah, ya mereka yang mendapat dosa. Ya kita tetap dapat pahala. Maka dari itulah ya kewajiban kita dalam hal ini adalah tetap mengikuti pemerintah. Kalau mereka tetap, ya salah, Allah alam, mereka yang dapat dosa. Ya kita kewajiban rakyat adalah ya mengikuti mereka saja. Tentunya sambil terus kita berdoa kepada Allah dan memberikan nasihat-nasihat kepada ya para pemimpin kita agar senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah berupa ru'yatul hilal itu. Ya, Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dengan siapa dari mana Pak? Dari Bapak Supriyono di Jakarta. Silakan Pak Supriyono. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang hal puasa. Tadi Ustadz berkata bahwasanya uh, orang bersafar itu tidak wajibkan untuk berpuasa. Nah, seandainya kodarullah kita sebelum dalam keadaan safar, seandainya kita uh, pada saat itu kita tidak berpuasa dan seandainya kita dipanggil oleh Allah itu dalam kematian, apakah itu termasuk hutang kepada Allah gitu Ustaz? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi, ya sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ya tidak berpuasa, kemudian kita meninggal, tentu kita tidak berdosa. Cuma masalahnya apakah kemudian ya hutang apa misalnya kodoknya itu wajib dikodokkan oleh ya ahli warisnya? Jumhur mengatakan sunnah saja, tidak wajib. Ya, tidak ada kewajiban atas ahli warisnya untuk mempuasakan dia. Wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari uh, saudari Nisa di Jakarta. Ustaz, apakah diperbolehkan berpuasa dengan dua niat dalam satu puasa? Ustaz, jazakallah khair. Yang zahir wallahu alam lebih baik ya kita tidak menggabungkan dua niat dalam satu puasa. Maka kita puasa ya <clears throat> apa apa namanya apa sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita puasa Senin, ya maka pada waktu itu jangan dipua, digabungkan dengan puasa yang lainnya, apalagi kalau ternyata yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka yang saya ketahui, ya para ulama semuanya menyatakan tidak sah puasanya. Tapi yang jadi masalah kalau dua, ya kalau dua puasa sunnah jadi satu, maka yang zahir, yang saya condong kepadanya bahwa lebih baik ya tidak disatukan. Nah. Kemudian dari pertanyaan Ibu Heni di Gria Timur Bekasi, Ustaz pada saat remaja dulu saya sering tidak mengkodok puasa ketika haid dan jumlahnya uh, begitu banyak dan terlupakan. Apakah anak wajib juga untuk mengkodok uh, puasa tersebut pada saat ini ataukah cukup saja dengan bertobat saja? apabila dia meninggalkan kodok itu dengan sengaja ya tidak memperdulikannya maka ia berarti telah meninggalkan ya puasa itu sendiri apalagi dengan karena kebodohan dan ketidaktahuan dia sehingga akhirnya dia pun lupa berapa ya apakah dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengkodok ya Allah alam Ya lebih baik dia memperkirakan berapanya kemudian dia kodok Ya, wallahu a'lam. Nah, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Dari Abu Rafi, Ustadz eh, berkaitan dengan wanita hamil dan menyusui, apakah diperbolehkan untuk membayar fidyah saja demikian? Ini ya terjadi ikhtilaf para ulama akan tetapi yang rojih dan ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu adalah cukup mem ya membayar fidyah saja untuk wanita hamil ya. Nah, ya itu cukup membayar fidyah saja dan itu yang dirajikan oleh ya e, banyak ulama dari kalangan muhakkikin ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Ibnu Munzir mengatakan tidak ada yang menyelisih dari sahabat yang lainnya Allah alam. Uh, berkaitan dengan ibu menyusui bagaimana Ustaz? Ada perbedaan? Tidak, tidak ada perbedaan. Baik, dari penelpon kembali kami angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana? Pak Edi Prokopi ini. Silakan Pak Edi. Uh, tadi Bapak uh, meng mengatakan bahwa puasa sunnah jangan didobelin ya, mamanya dengan wajib maupun dengan sunnah sebaiknya. Nah, dalam hal ini umpamanya sebet, uh, seperti halnya ini kan sering terjadi itu ya uh, puasa Senin Kemis. Kebetulan pas Senin Kemis juga ada puasa 13, 14, 15. Itu kan pas hari Senin atau pas hari Kemis. Nah, itu bagaimana kalau nggak didobel? Ayo. Nah, iya. Baik, Terima cukup kasih. Anu. Terima kasih. Ya, silakan. Iya. <clears throat> ya, kita puasa 13, 14, 15 saja niatnya, Pak. Iya. Sehingga Allah alam ya kita telah melaksanakan puasa ya semuanya. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan ya kalau sifat ibadahnya itu sama atau setara dan itu bisa sudah terhasilkan dengan yang lainnya itu ya maka pada waktu itu di, boleh digabungkan dalam masalah ini. Memang terjadi ikhtilaf ya dalam hal ini apa di kalangan para ulama, Allahu a'lam. Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Ini dari Umur Rahma di Bintaro. Silakan Ibu. E, mau nanya itu Pak kalau membayar fidyah waktu puasa itu kan dulu saya nggak nggak tahu itu apa namanya jadi bayar fidyah itu ke satu orang aja. Ber, e, saya hitung misalnya sekarang 10 sehari sepuluh ribu sampai 30 hari gitu 300 ribu gitu tapi saya bayar ke satu orang aja gitu yeah. itu gimana tuh Pak Ustadz apakah saya harus mengulang membayar vidya atau gimana gitu iya yeah. cukup nah. ya nah iya Assalamualaikum Waalaikumsalam sesuatu yang kita tidak tahu insyaallah Allah maafkan maka ibu tidak perlu untuk mengulangi lagi ya tapi setelah ibu tahu nantinya ya maka pada waktu itu jangan membayar kepada satu orang saja dan juga jangan dibayar dengan uang ya tapi dengan makanan karena lafaz-lafaz dalilnya itu dengan it'am memberi makanan bukan memberi uang maka dari itu ya kalau ibu sudah tahu sekarang alhamdulillah jangan lagi diulangi lagi nah nah kembali dari telepon kita angkat baik terputus kami persilahkan eh, untuk kesempatan berikutnya masih dari penelpon di 0218236543 Assalamualaikum Ya halo Assalamualaikum Nah, uh, masih terputus. Kita angkat pertanyaan dari uh, pesan singkat Ustaz. dari Pak Andi di Gambir. Ustadz, bagaimanakah niat jika kita Taib ini pertanyaan yang uh, kurang uh, difahami ya. Taib, kita angkat pertanyaan yang uh, agak menyimpang namun uh, saya pikir bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Ustadz, eh, sebatas manakah kita harus bertoleransi terhadap permasalahan ikhtilaf sehingga tidak terjerumus kepada eh, mudah mentabdikan dan tidak juga atau menggampangkan sehingga terjatuh ke, dalam firok demikian Ustaz. Ya akhi, ya perselisihan ulama itu ada dua macam dalam masalah toleransi ya ada ya perselisihan ulama yang barang ya kita bisa bertoleransi dalam artian kita tidak boleh menyesatkan yang lainnya. Itu dalam masalah-masalah ijtihadi yang dalil-dalilnya saling ya apa namanya sama-sama kuat. Ya, dan diterima pendalilannya itu dari ya kaidah-kaidah syariat. Sebab ada orang yang memahami dalil, dalilnya had sahih tapi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah syariat ada juga ya pendapat atau perselisihan yang kita tidak bisa toleransi artinya harus tetap kita ingkari. Yang seperti apa? Yang pertama yaitu yang bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Ya, seperti orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ini jelas bertentangan dengan ijma para sahabat, para tabiin, para tabi'un tabiin, dan para imam-imam ahlus sunnah. Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada dengan klaim hadisnya ahad. Ini pun juga bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Ya. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa musik itu halal, boleh-boleh saja. Ini pun juga bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang empat. Ya. Maka setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma, maka itu adalah ya mungkar dan boleh kita ingkari bahkan wajib kita ingkari yang kedua yaitu bertentangan dengan hadis yang sahih bukan hanya sahih tapi juga sahih gamblang jelas tegas ya dan ya tidak mansuh dan tidak ada hadis lain yang menyelisihinya ya seperti misalnya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak. Ini bertentangan dengan hadis yang sangat yang sahih, yang sahih tidak mansuh dan tidak ada hadis lain yang menentangnya, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Ya, di sini Rasulullah tegas mengatakan bahwa setiap yang memabukkan tidak dilihat dari jenisnya apakah dari anggur atau yang lainnya, maka itu adalah arak hukumnya. Yang ketiga yaitu setiap mereka ya yang berdasarkan pada hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah, doif, Maka pada waktu itu ini pun juga per, ya, pendapat atau perbuatan yang mungkar yang kita ingkari. Ya. Adapun kalau ternyata dua-dua hadisnya kuat dan sama-sama ya mereka itu memahami dalil dan tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Ya, maka pada waktu itu ijtihad seperti ini ya kita tidak boleh saling apa namanya membid'ahkan satu sama lainnya. Adapun kemudian pintu dialog naam dibuka, mencari kebenaran dalam masalah ini naam dibuka. Tapi untuk memaksakan pendapat kita kepada orang lain ini tidak diperbolehkan. Imam sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya. Ya. Sebuah contoh misalnya masalah ber, ya, membaca Al-Fatihah di belakang imam. Apakah dia wajib atau sunnah? Imam Syafi'i berpendapat dia hukumnya wajib berdasarkan hadis ya yaitu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab tidak sah salat bagi mereka yang baca Al-Fatihah. Yang mereka bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Sementara Imam Ahmad mengatakan tidak karena Allah berfirman, "Wa idza al Qur'anu fastami'u lahu ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan diam. Dan ya, kata Imam Ahmad, dan telah berijma Pak kaum muslimin bahwasannya ini ya ayat ini turun mengenai bacaan di belakang solat. Namun Imam Syafi'i menjawab bahwa ayat itu umum, sedangkan membaca ayat Al-Fatihah itu khusus maka dikecualikan dari ayat adalah Al-Fatihah. Ya. Yeah. Jadi beliau berdalil dengan kaidah usul fikih am dan khas itu. Nah ini adalah perselisihan yang tidak bisa kemudian pelakunya kita katakan eh kamu yang baca Al-Fatihah kamu ahli bid'ah misalnya atau sebaliknya tidak boleh. Karena ini masalah yang sifatnya ijtihadi. Apalagi kalau ternyata yang sifatnya tidak ada nas sama sekali. Ya. Seperti misalnya <clears throat> seperti yang di zaman sekarang bagaimana mensikapi bersikap ya, terhadap yayasan-yayasan yang dikatakan bahwa itu adalah misalnya sebagai ahli bid'ah atau yang lainnya sebagian menganggap ya tidak apa-apa kalau tanpa syarat ya sebagian lagi mengatakan tidak boleh sama sekali sifat ijtihad yang seperti ini tidak bisa kita kemudian jadikan parameter kalau kamu tidak ikut saya kamu sesat yang kamu ahli bid'ah dan yang lainnya ini tidak dibenarkan maka ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya ketika terjadi ikhtilaf seperti ini kita harus lihat jenis perselisihannya dari macam yang mana. Dan ini tentunya membutuhkan kepada ke ke keilmuan yang dalam di dalam menetapkan ya perkara-perkara seperti itu. Allahu a'lam. Tayyib Ustaz Selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Andi di Gambir, Ustadz, eh, kapankah waktu-waktu eh, diharamkannya berpuasa? Apakah ada waktu-waktu khusus diharamkannya berpuasa? Yang pertama yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan ijma kaum muslimin. Demikian pula pada hari-hari Ashura, eh, pada hari Ashura apa? Apa namanya? Tanggal 11, 12, 13 Tasyrik. Tasyrik hari raya hmm. Tasyrik ya. Demikian pula pada hari Sabtu. Ya. Yeah terjadi memang ikhtilaf para ulama tentang hari Sabtu. Ya, adapun sebagian ulama mengatakan bahwa puasa hari Sabtu haram sama sekali. Karena Rasulullah bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi mafrarida 'alaikum." Jangan kamu puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Ya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan bahwa larangan puasa hari Sabtu kalau tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang telah ditetapkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti puasa Daud demikian puasa puasa Arafah ya sebagian mengatakan bahwa larangan puasa hari Sabtu artinya tidak boleh disendirikan ini terjadi ikhtilaf dalam masalah mensikapi puasa hari Sabtu ini Ikhwatul Islam azan ya demikian pula puasa yang diada-adakan itu dengan menentukan sendiri dengan mengatakan misalnya saya meyakini puasa hari Selasa itu adalah ya, sebagai sebuah sunnah. Ketika ditanya kenapa? Karena itu hari kelahiran saya. Ya. Alasannya apa? Katanya karena Rasulullah pernah ditanya ya tentang puasa hari Senin. Ya. Maka beliau menjawab itu hari kelahiran saya. Kalau Rasulullah kan dilahirkan hari Senin, saya hari Selasa. Maka ini tidak benar. Ya, karena pemahaman seperti ini sama sekali tidak ada satupun ya para sahabat yang memahami pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka ikhwatul Islam ya, masalah puasa mabnaha tasyri tauqif harus ya sesuai dengan syariat karena itu sifatnya ibadah dan ibadah itu tauqifiyah ya harus sesuai dengan dalil dari Allah dan Rasulnya Allahu a'lam. Baik, satu penelpon kembali kita angkat dari uh, Bapak Namdi Tanggerang Tangerang dengan siapa Pak? Halo. Abu Azhar. Abu Azhar, silakan di Tangerang, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Ustaz, Ana mau nanya uh, kalau apa nifas itu ada boleh fidyah nggak Ustaz? Nifas, ya. apakah nah, dia fidyah atau tidak? Jumhur mengatakan bahwa ia sama dengan haid. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan tentang ahkamun nifas, mereka tidak membedakannya dengan ahkamul haid. Maka dari itu, ya, wanita yang nifas, pastilah dia menyusui. Sehingga ya, kalau misalnya dia tidak puasa karena satu menyusui, juga nifas, bagaimana apakah dia wajib qadha dan apakah ya dia cukup bayar fidyah? Allahu alam. Saya tidak tahu. Nah, selanjutnya ada Pak Mujiono, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya ini menai, ada dua hadis yang agak bingung saya tuh ini menai apa apabila mau sujud ini riwayat termiji bahwa ya, taruh dua lututnya lebih dahulu daripada dua tangannya dan apabila dia bangkit berdiri ia angkat dua tangannya lebih dahulu daripada dua lututnya. Yang satu lagi ini hadis Ibu rah bahwa diharamkan sujud seperti onta itu maksudnya apa saja ya? perbedaannya? Iya. Itu cukup enam tahun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Al Bani rahimahullah mempunyai risalah yang sangat bagus dalam masalah ini. Di mana kesimpulannya pertama bahwa hadis yang men yang mendahulukan lutut terlebih dahulu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua bahwasanya hadis yang mendahulukan tangan sebelum lutut adalah hadis yang sahih karena mempunyai syahid ya dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis itu adalah hadis yang sahih dan saya juga ya tidak merasa ragu lagi akan kesahihannya. Kemudian ikhwatul Islam karena hadis itu telah sahih maka pada waktu itu tidak diterima pendapat ya, pendapat-pendapat yang mengatakan tapi kan kalau orang lagi ya sujud kemudian tangan dulu ya keadaannya menyerupai unta di mana unta itu depan dulu baru belakang kita jawab bahwa ketika Rasulullah menyebutkan tentang masalah ya hadis Abu Hurairah tersebut, jangan kalian sujud seperti unta, di mana ya unta itu biasanya mendahulukan dulu lutut dan lututnya unta itu ada di depan. Maka pada waktu itu kita pun tidak boleh seperti unta. Makanya yang sahih, wallahu alam, bahwa ya tangan dahulu kemudian baru lutut. Karena itu yang sahih riwayatnya. Adapun yang lutut dahulu itu riwayat yang dhaifah. Allah a'lam. Baik, ada Ibu Ais selanjutnya di Bejongkulur silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak, anak saya puasa Senin Kamis, tapi uh, keinginan puasanya terus menerus sampai puasa baru pun dia jalanin. Kalau iya. misalnya hari Minggu puasa, Senin juga uh, jatuhnya uh, harusnya nggak puasa, dia puasa juga gimana Ustaz ya? hmm, ya? Gitu. Ikut. Iya, iya. Nah. Ya kalau lebih baiknya ibu dia puasa Daud saja ya karena saya belum mendengar apa saya belum mendapatkan juga contoh dari para sahabat bahwa mereka melaksanakan ya puasa kemis Senin kemis juga puasa Daud juga maka lebih baik ya puasa Daud saja ya puasa hari puasa sehari enggak puasa hari puasa sehari enggak makanya ketika Abdullah bin Amr bin As ya berkata kepada eh, dilaporkan kepada Rasulullah bahwa, bahwa dia puasa setiap hari Rasulullah bersabda kepadanya, kamu jangan lakukan seperti itu. Puasalah tiga hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr, saya lebih bisa lebih dari itu, ya Rasulullah. Ya, kalau begitu, ya kata Rasulullah, puasalah. Ya, satu hari puasa, dua hari enggak. Kata Abdullah bin Amr, saya lebih bisa lebih dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya puasalah kalau begitu sehari puasa, sehari enggak, karena itu puasa Daud. Ya. Kemudian Kata Abdullah bin Amr, saya lebih bisa lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah tidak ada yang lebih utama dari itu. Maka ibu yang Allah alam lebih baik anak itu cukup ya puasa apa namanya Daud saja. Daud saja. Hmm. Allah alam. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Umur Rafi kembali di Tangerang. Silakan. Iya. Uh, ini Ustaz saya mau tahu batasan eh, tentang fidyah itu seberapa ya? Terus uh, tadi kan kata Ustaz suruh makanan uh, makanan uh, boleh berupa beras atau makanan matang. Yeah. Itu aja. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uh, ukurannya yaitu nisfu sa' nisfu sa' setengah sa' setengah sa' ya, sekitar satu setengah liter. Dan boleh dibayar <clears throat> dengan ya beras ataupun dengan makanan yang jelas sifatnya adalah yang dimakan. Ya, baik yang masih mentah maupun dah matang. Allahu a'lam. Baik, eh, satu pertanyaan, eh, pertanyaan dari penelpon kembali saja untuk uh, terakhir. Assalamualaikum. Halo. Halo. iya, iya silakan ibu, uh, bapak dari mana? Dari Bekasi. Silakan ke inti pertanyaan. Saya bertanya nih Ustaz tentang puasa ayam mulbit itu kan tiga hari. Boleh nggak kita lakukan sehari atau dua hari aja gitu? Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ya akhi, yang dianjurkan oleh Rasulullah dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya kita dianjurkan untuk puasa setiap bulan tuh paling minimal tiga hari makanya dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan ketika memberikan judul masalah ini dan disunahkan untuk tidak mengkosongkan bulan dari puasa maka demikian pula Rasulullah ketika menyuruh ya Abdullah bin Amr bin As kata Rasulullah puasalah setiap bulan tiga hari artinya ya kalau bisa minimal ya setiap bulan tuh cuma tiga hari maka kalau ayam ayamul bid tiga hari misalnya ternyata dua hari satunya harinya lagi karena kita sakit atau yang lainnya bisa kita puasa pada hari yang lainnya tapi tidak wajib kalau memang kuatnya babisanya cuma dua hari silahkan nggak jadi masalah ya kemudian juga yang harus kita ketahui bahwa puasa itu ada dua macam ada puasa yang hukumnya itu puasa mutlak kapan saja boleh hari apa saja kecuali hari Sabtu boleh. ya. Maka ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah pernah ya kalau ber, bertanya kepada istri-istrinya kalau ada makanan beliau makan. Kalau nggak ada makanan beliau berkata kalau begitu hari ini saya puasa. Puasa apa? Puasa mutlak. Ya. Dan puasa mutlak itu boleh ya sampai 10 hari misalnya tidak apa apa terus menerus maka Allah alam ini puasa mutlak kemudian puasa puasa muqayyad yaitu yang terikat seperti puasa Senin, Kamis, ya puasa Daud dan yang lainnya.